Alhamdulillah wassalatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Qala ma'alif rahimullahu ta'ala Seandainya takdir adalah hujah yang bisa membenarkan dan melegitimasi pendapat salah perbuatan saya yang dilakukan oleh seseorang, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa orang-orang yang mendustakan para rasul semacam kaum Nuh, Ad, Samud dan Mu'tafikat serta kaumnya Fir'aun. Dan tentu Allah tidaklah memerintahkan untuk menegakkan hukuman had terhadap orang-orang yang melampaui batas. Yang benar tidaklah seorang itu beralasan dengan takdir kecuali jika dia adalah seorang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang beranggapan bahasanya berkeyakinan bahasanya takdir adalah hujah yang membenarkan dan melegitimasi para pelaku e, orang-orang uh, yang melakukan berbagai dosa dan kemaksiatan dan menghilangkan dari mereka celaan dan siksaan maka konsekuensinya fa'alihi maka kewajiban orang tersebut untuk tidak mencela seseorang, tidak pula membalas dan menghukum seseorang jika ada orang lain yang melampaui batas terhadap dirinya. Maka beliau katakan, jika ada orang yang punya pendapat eh, takdir adalah eh, adalah alasan yang membenarkan perbuatan maksiat seseorang, ya maka bahasa bebasnya pukul saja orang itu dan kewajiban dia untuk tidak menyalahkan orang yang memukulnya karena orang yang memukulnya akan mengatakan ini kan takdir Allah atas diriku mukul kamu faalihi alayatu ma'ahadan wali aqibahu idza tada alaihi jika ada orang yang beralasan ya, bahasa takdir itu adalah alasan ada orang yang beranggapan takdir itu adalah alasan yang membenarkan orang berbuat maksiat dan berbuat kesalahan ya supaya dia sadar bahasa bebasnya pukul saja orang tersebut kemudian katakan pada dia kamu jangan salahkan saya saya nampak kamu saya mukul kamu karena ini takdir Allah atas diri saya untuk mukul dengan lembi kamu bal yastawi indahu bahkan sama menurutnya segala sesuatu yang membuahkan kenikmatan dan segala sesuatu yang membuahkan sakit. Semuanya datang dari Allah, takdir Allah yang tidak boleh disalahkan. Ada orang yang bully itu takdir Allah, ada orang yang ngasih hadiah, ngasih duit ya, juga takdir Allah, ya nggak ada yang disalahkan. Maka orang yang semacam itu maka dia tidaklah membedakan antara orang yang berbuat baik kepadanya dan orang yang berbuat buruk kepadanya. Dan hal ini adalah satu hal yang mustahil eh, secara tabiat, akal sehat, dan syariat. Tidak mungkin syariat dan akal sehat mengatakan bahwasanya orang yang berbuat baik sama dengan orang yang berbuat buruk kepada kita. Namun konsekuensi orang yang mengatakan Perbuatan itu adalah takdir dari Allah dan Allah tidak dan ketika berbuat buruk karena dia menjalani takdir Allah maka tidak ada bedanya antara orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat buruk mungkin itu adalah satu hal yang tidak sesuai dengan akal sehat syariat bahkan ya, fitrah dan tabiat manusia sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala apakah kami jadikan orang-orang yang beriman dan beramal saleh kal mufsidina fil ard jadikan orang yang merusak di muka bumi maka am di sini maknanya adalah hamzatul istifham al ingkari am di sini maknanya adalah hamzatul istifham al ingkari Bagaimana dikatakan Syekh Utsaimin ketika menjelaskan ayat ini di tafsir surat Sal. Amna ja'alul muttaqina kal apakah kami akan jadikan orang-orang yang bertakwa sebagaimana orang-orang yang suka berbuat dosa? Ayat ini menunjukkan sebagaimana kata Syekh bahasanya mufsid fil ard itu ada dua macam yaitu kebalikan dari alladzina amanu berarti orang kafir dan kebalikan dari wa'amil salihat yaitu berarti ahli maksiat. Demikian juga Allah berfirman akan jalur muslimin akan muslimin Apakah akan kami jadikan orang Islam sebagaimana orang yang berbuat dosa mujrim di sini maknanya adalah kufar karena dikontraskan dengan muslim. Maka satu faedah uh, yang berkaitan dengan masalah memahami dan menafsirkan Al-Quran adalah mengetahui kita akan mengetahui makna yang dimaksudkan oleh Al-Quran dengan melihat kontrasnya kebalikan yang disebutkan karena jahil muslimin akan mujrimin. Maka di sini mujrim itu bukan ahlu dunu Bukan pelaku kemaksiatan namun al-kufar. Karena Allah katakan mujrim adalah kebalikan dari muslimin. Apakah hasiban setelah istarafu apakah akan apakah mengira apakah orang-orang yang melakukan kemaksiatan keburukan itu mengira anda anja'alakum dari amanu rasanya akan menjadikan mereka sebagaimana orang-orang yang beriman dan beramal saleh sama mahyahum wa mamatuhum sama saja kehidupan mereka dan kematian mereka dengan orang-orang yang saleh sama yang kumun buruk, keputusan dan hukum yang mereka tetapkan Ketika juga Allah berfirman ahaf Al-hasibatum annama lakum abada. Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian cuma main-main? Wa annakum ilayna la turja'un. Dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kembalikan kepada Allah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Qiyamah ayat 1 insan ayat sudah Apakah manusia mengira bahwasanya dia dibiarkan sudah begitu saja? Kata Syekhul Islam maknanya adalah muhmalan dianggurkan, ya, tidak diberi kewajiban. Yaitu layu wa tidak diberi tugas apapun, cuma terserah semaunya. Sehingga dikatakan layu mahu wa Tidak diperintah tidak mendapatkan perintah dan tidak mendapatkan larangan. Bahkan manusia Allah ciptakan untuk beribadah, eh, untuk diberi perintah dan diberi larangan. Dan mana yang sudah dengan laimah wa laimha ini asalnya adalah perkataan Al-Imam Syafi'i di kitabnya al Arisalah. Fakat sabata dan terdapat sebuah hadis dalam sahihain diriatkan oleh Bukhari Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahasanya Adam pernah berhujah atau berdebat dengan Musa. <coughs> Maka wawunya ini wawu lil musuhabah. Wawu kalau Musa, Musa mengatakan kepada Adam, bahwa Adam, engkau adalah bapak seluruh manusia. Dan bapak seluruh manusia itu ada dua. Pertama adalah Adam, dan yang kedua adalah Nuh. Karena orang-orang yang selamat bersama Nuh itu seluruhnya meninggal dan tidak berketurunan dan yang keturunannya itu ada sampai sekarang dan jadi manusia adalah Nuh. Sebagaimana firman Allah, bacaannya ja'alna dzurriyyatahu humul baqi dan kami jadikan anak keturunannya Nuh lah yang berketurunan. Yang lainnya yang bersama Nuh itu meninggal mati semua tanpa berketurunan. Maka Abdul Bashar bapak seluruh manusia itu dua, pertama Adam dan yang kedua adalah Noah. Demikian juga Rasul yang diutus untuk seluruh manusia itu ada dua, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Noah. Karena seluruh manusia itu hancur, seluruh dunia terikat namun sudah itu hancur dan tidak ada yang tersisa kecuali Nuh akan tapi diutusnya Nuh untuk eh, untuk seluruh manusia disebabkan karena tidak adanya manusia kecuali kaumnya. Kalau Allah biyadih Allah Subhanahu wa taala menciptakan e, menciptakanmu dengan tangannya. Berbeda dengan makhluk yang lain yang Allah ciptakan dengan kun. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya. Ini dalil bahasanya tangan maknanya adalah tangan. Karena seandainya tangan maknanya adalah kekuasaan, tidak ada beda Adam dengan yang lainnya. Semuanya diciptakan dengan kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Lalu tentu tidaklah akan disebutkan Musa sebagai keistimewaan Tidak akan disebutkan oleh Musa sebagai keistimewaan Ada Jika yang di sini maknanya adalah tangan Namun di sini Musa mengatakan kalimat ini Kalau Allah biadil untuk menunjukkan keistimewaan Musa eh, keistimewaan Adam yang tidak ada pada yang lain. Ini ada dalil, yang jelas eh, menunjukkan bahasanya tangan adalah tangan. Kemudian terdapat e, berkaitan dengan masalah ini terdapat riwayat yang sahih dari sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan khalaqallahu arba'ata asya biyadihi. Khalaqallahu arba'ata asya biyadihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat hal dengan tangannya. Al-arsyu wal qalamu wa Adam wa jannatu adnin thumma qala sa'ilal khalqi kun fa'ana. Umar mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan empat benda empat makhluk dengan tangannya. Yang pertama adalah arsh, yang kedua adalah al-qalam, pena takbir, yang ketiga adalah adam, dan yang keempat adalah jannatu adam, surga. Sedangkan untuk makhluk-makhluk yang lain Allah mengatakan pun riwayat perkataan e, Ibnu Umar ini kata Zahabi di Al-Ulu sanadnya jayyid, kata Al-Bani di Muhtas Ulu sanadnya sahih menurut syarat Muslim. Dan ini adalah satu perkara ya bukan majal ijtihad maka perkataan sahabat yang mauquf ini fil hukmil marfu' Jadi masalah terakhir Setelah mungkin para sahabat mendapatkannya nanti belum mendapatkannya Berdasarkan istihad dan berpikir setelah merenung Maka menunjukkan Allah ini sebenarnya berasal dari sabda Nabi Warna mafafika min dan Allah pada dirimu min istimewa yang Allah ciptakan. Wa asjadaka wa asjada laka tahu dan Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Dan sujud di sini adalah sujud. Sujud di sini adalah sujud. Sujud yang mereka kepada Adam adalah sujud yang benar-benar sujud. Tidak sebagaimana anggapan seperti ahli tafsir semacam jalan lain di tafsir surat al dia memaknai tafsir jalan lain sujud tidak dimaknai sujud namun rokok seingat saya dulu dimaknai pupuk ya, eh, di tafsir lain. Jalan dikatakan Ilpun dan malaikat sujud di Adam Sujud tahiyah Sujud di sini adalah sujud penghormatan Bil inhina Dengan hukum dengan rukuk dengan membungkukkan badan bukan sujud yang benar sebagaimana kata Ibnu Semi di tafsir surat Al-Baqarah bahasanya sujud di sini adalah ya benar-benar sujud dan sujud itu ada dua macam ya, sujud terdapat dua macam yang ditafsir dikatakan di tafsir jalan lain sujudnya ada di sini ya, sujud kepada ada di ada sujud tahiyah ya. sujud terdapat dua macam pertama sujud tahiyah dan yang kedua adalah sujudul khudhu mutadallul ya, itu adalah sujudul uh, sujudul khudhu mutadallul syariat terdahulu sebelum syariat di sebagian syariat selain syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibolehkan sujud tahiyat ligairillah ya, dibolehkan sujud tahiyat untuk selain Allah sebagaimana sujud kepada Adam demikian juga sujud eh, yang ada dalam syariatnya Yusuf jadi di sanadnya Yusuf. Di ayat yang ke-100 di surat Yusuf. <clears throat> Disebutkan di tafsir jalan lain, wa rafaa abawaihi Rafa'a dan Yusuf mengangkat kedua ayah dan ibunya yaitu mendudukkan ayah dan ibunya bersamanya al-arsi di atas singgasana itu di atas sarir di pan di pan pejabat dan raja wa khahu lahu sujada dan mereka tersungkur lahu kepada Yusuf sujada bersujud mereka ini termasuk jalan maknanya adalah bapak dan ibu Yusuf ditambah saudaranya saudara-saudara Yusuf yang lain. Nah, di sini di tafsir Jalalain masih ditafsirkan di surat Yusuf sujud di sini dimana dengan inhina dengan hukum bukan sujud dalam artian meletakkan dahi di lantai Wakana tahiyatahum fi zaman dan sujudnya adalah penghormatan mereka penghormatan yang ada dalam syariatnya Yakob dan syariatnya Yusuf tidak zaman di zaman itu maka satu hal yang dibolehkan sujud tahiyah sujud tahiyah di zamannya e, syariatnya Yusuf dan syariatnya Yakob maka sujud itu ada dua macam eh, sujud tahiyah yang kedua adalah sujudul khudu wa tanallul sujud dalam artian sebagai bentuk penghormatan nah ini yang eh, orang pernah dibolehkan bagian syariat dan yang kedua adalah sujud khudu sujud ketundukan dan menghinakan diri nah ini tidak boleh di semua syariat untuk selain Allah Sujud jenis yang kedua Sujudul khutuk wa tadallul Sujud dalam bentuk uh, eh, Ketundukan dan penghinaan diri Yang ini merupakan sujud ibadah Maka ini tidak boleh Di semua syariat rasul Karena itu syirik Dan semua rasul Nabi dan rasul Mengajarkan aktif syirik namun yang pernah dibolehkan di sebagian syariat adalah sujud tahiyah sujud dalam bentuk dan dalam rangka penghormatan. Adapun dalam syariat Muhammad SAW semua sujud baik sujud tahiyah ya, maka semua sujud baik sujud khudu ataupun sujud tahiyah semuanya diharamkan. Diharamkan ya sujud tahiyah mimba sajadah wa akhadtana wa nafsaka minal jannah engkau keluarkan kami dan dirimu dari surga faqala lahu adam maka Adam berkata kepada Musa wahai engkau wahai Musa engkau adalah seorang yang Allah mengistimewakanmu Kalami karena Allah mengajak engkau berbicara secara langsung dan Wakata kataba lakal Taurat biyadi dan engkau menulis dan Allah menuliskan Taurat untukmu dengan tangannya. Kalau tadi yang disebutkan oleh Ibnu Umar itu tidak ada Taurat. Namun terdapat uh, hadis marfu sahabat Al Haris bin Naufal dan oleh Dukhutni di kitabnya As-Sifat dan Baihaqi di kitabnya Al Asma wa Sifat. Nabi mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiga hal dengan tangannya. Khalaqa Adama biyadihi wa kataba Tawrata biyadihi wa qarasa jannata adn biyadihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, menuliskan Taurat dengan tangannya dan menanami ya, pepohonan di surga dengan tangannya. Tapi Allah alam tentang statusnya. Status hadisnya cuma dikatakan eh, eh sejempai tangan ada satu yang makhluk dan sahabat Al Haris bin Nawfal. Namun yang jelas salah satu poin yaitu Allah menuliskan Taurat dengan tangannya itu sahih sebagaimana yang ada dalam hadis ini perdebatan Musa dengan Adam. Maka Adam bertanya kepada Musa, Fika, berapakah lama kau jumpai tercatat untuk diriku sebelum aku tercipta berapakah lama sebelum aku tercipta telah Allah takdirkan diriku wa ada wa bahwa bahasanya ada berhak dengan rohnya sehingga bahwa sesatlah ada maka Musa mengatakan aku jumpai bahasanya Allah telah mencatat wa ada wa bahwa itu 40 tahun sebelum engkau Allah ciptakan Artinya takdir. Kal maka ada mengatakan maka kenapa engkau telah aku berkaitan dengan satu perkara yang telah Allah takdirkan sebelumku Allah takdirkan padaku 40 tahun sebelum aku dicipta. Maka kal Nabi mengatakan fahaja adamu Musa maka ada memenangkan perdebatan dengan Musa. Hajar di sini maknanya Ghalabahu bin Hujjah mengalahkannya Jogja. Nah berkaitan dengan hadis ini Dolat fihi sesat Berkaitan dengan hadis ini Dua kelompok manusia Satu kelompok manusia mendustakan hadis ini Karena mereka mengira bahwasanya hadis tersebut Mengandung makna Hilangnya celaan dan siksaan terhadap orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan alasan takdir. Kedua, kelompok yang kedua adalah sahur min haula, lebih buruk daripada yang pertama. Nah, di sini dikatakan lebih buruk daripada yang menolak hadis. Lebih buruk dari yang pertama karena mereka menjadikan takdir sebagai hujah. Mereka mengatakan, waktu terkadang boleh jadi mereka mengatakan bersikap adalah hujan untuk orang yang sudah sampai derajat hakikat dan ma'rifat yaitu orang-orang yang sudah menyaksikan takdir yang dilihat di dunia ini cuma takdir sehingga semua dinilai ya, adalah kehendak Allah jika semua dinilai taat atau bahkan sudah dinilai tidak ada maksiat dan tidak ada taat karena dia melihatnya dari sudut, sudut pandang takdir Ya, sebagaimana telah kita bahas. Atau uh, mereka adalah orang-orang yang menilai bahasanya mereka sudah tidak lagi memiliki perbuatan, lalu semuanya dilihat dengan kacamata takdir. Wabilan nas dan ada ketiga ada kelompok yang ketiga yang pertama mendustakan yang kedua menerima namun menjadikannya sebagai hujah Bahasanya takdir adalah hujah terhadap membenarkan kemaksiatan yang adalah dalam berbuat maksiat. Nah, kelompok yang ketiga, peminat nas. jadi antara manusia itu kelompok yang ketiga, ada yang menerima hadis ini namun memberikan takwil untuk kandungan hadis ini dengan takwil yang tidak benar. Peminat nasi dan ada orang yang mengatakan bahasanya Adam itu menang dalam, eh, menang dalam perdebatan dengan Musa di anakku Abu karena Adam adalah bapaknya Musa. Bapak mesti menang sama anaknya. Ada lagi yang bilang tafsir tapi Lianau kanan bertambah Karena Adam telah bertobat ya, Bertobat dengan maksiatnya Maka dia boleh beralasan dengan takdir Ketika disalahkan oleh Musa Atau Lianau dan bakal lebih dosa itu ada dalam syariatnya ya, ada dalam syariat kehapannya ini kembali ke ada. walau karena filukhwa dan celaan itu ada dalam syariat yang lain Awliana hada yakun fi dunia dunal akhirati Atau karena celaan ini ada di dunia dan tidak ada di akhirat. Tercelanya cuma di dunia, di akhirat setiap lagi tercela karena ada sudah tobat. Kata sekolah Islam, wakuluha ada tawdilun. Dan semua takwil ini adalah takwil yang tidak benar. Yang benar bagaimana? Walau kita wajah hadis, akan tetapi wajah hadis, pemahaman terhadap hadis yang benar, sesungguhnya Musa alaihissalam tidaklah mencela bapaknya yaitu Adam kecuali gara-gara musibah yang menimpa keturunan Adam. Yang ini dikarenakan ada memakan pohon larangan. Apa maka Musa berkata kepada Adam, kenapa engkau keluarkan kami sendiri untuk surga dan yang benar Musa tidaklah mencela Adam karena semata-mata Adam berbuat dosa dan telah tobat darinya karena Musa alaihissalam tentu tahu bahasanya orang yang bertobat dari dosa sebagaimana orang yang tidak punya dosa. Wahada sedangkan Adam telah bertobat dari dosa Walau karena Adam, seandainya ahli alaihissalam berkeyakinan hilangnya celah dari dirinya disebabkan adanya takdir, tentu dia tidak akan berdoa kepada Allah sebagai bentuk tobatnya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendami diri-diri kami Jika engkau tidak, yaitu maksiat Maka semua maksiat adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan sayang dengan kami, tentu kami termasuk orang-orang yang merugi. Dan berkaitan dengan hadis ini, Syekhul Islam Taimiyah punya risalah khusus yaitu risalah al-ihtijaj bil Ya. Satu buku khusus yang dimiliki ya tapi cuma risalah, nggak terlalu tebal yang dimiliki oleh Syekhul Islam Demia mencara dan membahas lebih panjang lebar tentang hadis ini. Dan risalah Al-Iqtijat di Qur'an eh, karya Syekhul Islam Demia ini ditahqiq ditahqiq oleh uh, Muhammad Nasruddin Al-Albani. Di Syarah Arba'in Sayyid Muslimin rahim, rahimullah taala mengatakan bahasanya makna makna yang untuk hadis ini kita ada dua makna. Yang pertama adalah makna yang dipilih oleh Syekhul Islam yaitu hadis ini adalah dalil bolehnya berhujah dengan takdir berkaitan dengan musibah. Bolehnya berujar dengan takdir berkaitan dengan musibah sebagaimana disampaikan di sini oleh sahabat Islam. Walakin wajah hadis anak Musa dalam jalur apa kita diajari musibah. Nah, Musa itu mencela ada berkaitan dengan musibah, maka ada beralasan dengan takdir. Sehingga Adam menang debat sama Musa. Maka di sini kandungan di sini menunjukkan bolehnya berhujah dengan takdir uh, untuk uh, ya, untuk masalah musibah dan demikianlah iman yang benar terhadap takdir ketika terjadi musibah ya, motor dicuri orang misalnya ya ini sebab mungkin jadi karena sebab kelalaian nggak dikunci ya, maka orang boleh beralasan dengan takdir untuk hilangnya motor, namun bukan untuk kelalaiannya. Untuk masalah hilangnya motor, ya nggak usah disalah-salahkan saja. Dan takdirnya mau diapakan? Eh, Allah takdirkan sudah hilang. Ya mau marah-marah, mau jengkel ya tetap hilang, tetap hilang. Musibah tetap ter terjadi. Nanti tidak boleh orang beralasan dengan takdir eh, dengan kecerobohannya untuk mendalili ketokohannya. Ini pemahaman yang benar yang dibilang oleh sahabat Islam di dunia dan ini yang lebih tepat dibandingkan dengan pemahaman yang kedua. Pemahaman yang kedua kata saya Dewi di Sama Al nah, hadis ini dimaknai dengan bolehnya seorang itu beralasan dengan takdir ketika dia melakukan tobat dan dia telah melakukan dosa maksiat dan tobat dan ada orang yang menyalahkannya karena Adam telah bertobat dari maksiatnya disalahkan dan dia beralasan dengan takdir Dan pemahaman ini adalah pemahaman Ibnu Qayyim dan kata Syaikhul pemahaman yang kedua ini benar meskipun pemahaman pertama itu yang lebih tepat. Kalau oh, pemahaman yang disampaikan oleh eh, Ibnu Utsaimin itu sebagai pemahaman Ibnu Qayyim itu sudah disinggung oleh Syekhul Islam di sini yaitu Syekhul Islam mengatakan Auli annahu karena kotaba Namun seharusnya berkomentar Kuluhan batilun Nah, ini, tapi inti masalah tentang uh, tentang tahwil di atau pertama inti masalahnya adalah ini kata ibu nazar kemalazan balahu Apakah ini juga syariat Musa? Apakah ini untuk umat Muhammad SAW. Apakah ini bisa kita pastikan adalah ajaran semua Rasul atau Ibnu Nazar juga melanggar barangku atau tidak? Kalau ini memang syariat semua Rasul, maka eh, apa yang dikatakan oleh Syaikhul Islam, puluhan dapat itu tepat. Allah Wal mukmin dan seorang mukmin itu diperintahkan ketika mendapatkan musibah untuk bersabar dan pasrah terhadap takdir. Dan ketika melakukan dosa untuk memohon ampun dan bertobat. Itu memohon ampun dengan lisannya dan bertobat dengan hatinya. Karena istighfar dan tobat adalah dua kata yang jika berkumpul berpisah dan bisa jika berpisah berkumpul. Jika disebutkan istighfar, maka istighfar dan penyesalan tercampur di dalamnya. Dan jika dikatakan bertobat, maka ya dia telah bertobat dengan lisan dan dengan keadaannya dan dengan hatinya. Namun hmm, ketika disebutkan istighfar dan tobat, maka istighfar adalah ucapan lisan dan tobat adalah amal hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir maka bersabarlah. Inna wa'dallahi haqq." Sesungguhnya janji Allah itu hak Wastaghfir li Dan mohonlah ampun untuk dosamu Maka ayat ini dalil Bahasanya Nabi Muhammad punya dosa Demikian juga e, Firman Allah yang lewat Di halaman sebelumnya Yaitu di surat Toha Ayat 121 Wa asra'atu hukum bahwa Dalil maksudnya Adam punya maksiat dan punya dosa Demikian juga perkataan Adam, Nah, dzalamna anfusana." Wilam tafir firman ini dalil ada punya maksiat dan punya dosa. Makanya ada dalil-dalil yang digunakan dalam sunnah untuk mengatakan bahasanya tidak benar anggapan sebagian orang yaitu asyairah yang beranggapan bahwasanya Nabi itu maksum artinya tidak punya dosa sama sekali. Ini anggapan asyairah. Nabi itu maksum, para nabi itu maksum artinya tidak punya maksiat dan tidak punya dosa sama sekali pendapat uh, eh, ini atau pendapat yang menyimpang ya sangat punya dalil menunjukkan tidak benarnya yang benar ya, tidaklah yang dimaksud lam itu maksud adalah bersih dan dosa sama sekali namun boleh jadi mereka melakukan maksiat selama maksiat itu adalah dosa kecil dan tidak berkaitan dengan uh, risalah maka Allah perintahkan Nabi untuk bersabar ketika menghadapi musibah dan memohon ampun ketika melakukan ma'ayib aib yaitu maksiat. Maka, aib, maka maksiat adalah aib. Meskipun tidak semua aib adalah maksiat. Namun semua maksiat adalah aib. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi Tidaklah terjadi satu musibah kecuali dengan izin Allah, yaitu izin kauni yaitu izin kauni Allah mengizinkan secara kauni Allah mengizinkan dengan takdirnya Namanya bila dan siapa yang beriman pada Allah Maka Allah akan tunjukkan hatinya Kata Ibn Mas'ud Yang dimaksud Allah berikan petunjuk pada hatinya adalah Seorang yang musibah menimpanya ketika ada musibah menimpanya maka dia yakin bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah akhirnya dia ridho dan pasrah ya. dilihatkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya sebagaimana di Al-Dur Al-Mansur karya Suyuti namun sayang muhakim tidak mutakhid dan memberikan hukum untuk asal ini padahal ini ada di Sa'id uh, Sunan Sa'id bin Mansur dan Sunansa Mansusul Makro ada eh, di sini muhakik berbeda dengan asal-asal yang lain dia kasih hukum eh, dikasih penilaian kemudian di sini di asal ini tidak diberi penilaian nah, padahal ya kalau saya bermaksud itu tidak, tidak sulit untuk dicari karena makhluk kecetakan cetakan yang bukan makhluk Al-mu'minun maka orang-orang yang beriman jika menimpa atau menimpa menimpa mereka musibah contohnya sakit, kemiskinan dan kehinaan mereka bersabar terhadap hukum Allah yaitu hukum Allah kauni. Karena hukum Allah itu ada tiga macam ada hukum Allah kauni itu sama dengan takdir dan yang kedua hukum Allah syar'i itulah aturan-aturan syariat dan yang ketiga hukum Allah jazai ya, hukum Allah jazai Allah pembalasan itu di akhirat. Ya, maka Allah itu ketika sebagaimana dikatakan oleh satu bin Sa'di di saraf beliau untuk uh, mengenai kaid demikian juga dikatakan oleh Sa'di di buku beliau Qaidul Hisab eh, hukum Allah itu ada tiga macam hukum kami, hukum syar'i dan hukum jazai Wa ingkana bisa bidan biqilihim meskipun musibah itu terjadi gara-gara dosa yang dilakukan oleh orang lain. Semacam seorang yang punya bapak, kemudian bapaknya itu membelanjakan harta untuk maksiat, untuk judi misalnya. Fakta kalau Allah dulu lidzalika. Maka eh, anak-anaknya kemudian kelaparan, kemiskinan gara-gara uangnya habis untuk dimat digunakan judi sama bapaknya. Maka terjadilah musibah jatuh miskin karena kalah judi jatuh miskin. Hidup jadi susah. Maka gimana kasih tahu yang benar dalam hal ini? Maka kewajiban anak untuk bersabar terhadap kemiskinan yang menimpa mereka. Wa idza lamu alaba jika mereka mencela sang bapak libutudihim karena kepentingan mereka maka sang bapak punya hak untuk menyebutkan takdir kepada anak-anaknya maka ini persis bagaimana kejadian Musa dengan Ada atau mirip dengan kejadian Musa dengan Ada anak anak dalam negeri Musa menyalahkan bapak di dalam ini ada karena hududihim karena kepentingannya susah hidup di dunia enak hidup di jannah maka ada menyebutkan takdir ya, artinya beralasan dengan takdir berbeda dengan musibah kemudian hukum sabar sabar hukumnya wajib dan ini ijma di sini ada klaim ijma ya. Ittifaqil ulama dengan sepakat ulama. Yang taklim ijma di sini satu hal yang perlu uh, satu hal yang penting klaim-klaim ijma apalagi disampaikan oleh sebuah Islam. Wa min dalika namun derajat yang lebih tinggi daripada sapa adalah rito atau hukum Allah yaitu hukum Allah kauni. Tentang hukum rito, lama berselisih pendapat, ada yang mengatakan hukumnya wajib, eh, pendapat kedua mengatakan hukumnya mustahab dan kata seluruh Islam bahwa sahih yang benar tapi kalau ada takdir terhadap musibah itu hukumnya mustahab karena tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk ridho namun terdapat yang ada adalah pujian terhadap orang yang ridho ketika musibah terjadi Wa'ala dan lebih tinggi dari hal tersebut adalah bersyukur kepada Allah ketika terjadi musibah. Lima yara karena orang ini melihat ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan dengan adanya musibah. Di mana Allah jadikan musibah sebagai sebab terhapusnya dosa, ditinggikan yang derajat dan menyebabkan orang itu bertobat kepada Allah, watadaw dan merendahkan diri kepada Allah dan memurnikan hanya untuk Allah dalam masalah tawakal dan menggantungkan harapan ya, tanpa melihat makhluk maka di sini Syekhul Islam menyebutkan tiga tingkatan. Maka di sini Syekhul Islam menyebutkan tiga tingkatan yang baik ketika seorang itu mendapatkan musibah. Sabar, tingkatan pertama, lebih tinggi lagi eh, ridho dan hukum yang mustahab dan lebih tinggi lagi adalah syukur. Maka dari keterangan ini kita tahu eh, bahasanya ternyata penjelasan Syekh ini di eh, Sarmiyul Salihin di bab sadar yang mengatakan empat sikap manusia terhadap musibah pertama berkeluh kesah dan hukumnya hal, kemudian sabar kemudian ridho dan syukur ini ternyata asalnya diambil dari perkataan Syekhul Islam di Al-Furqan eh, ini Al-Furqan bin Al-Rahman wa di sini Syekhul Islam menyebut ada tingkatan tiga tingkatan yang baik eh, tiga sikap baik yang diberikan eh, dan dilakukan dan diberi oleh seseorang ketika musibah terjadi sabar itu yang paling rendah lebih tinggi ridho lebih tinggi lagi subuh Wa ahlul bari wa dhalal ataupun orang-orang yang sesat dan sesat maka kau jumpai mereka beralasan dengan takdir ketika mereka berbuat dosa dan mengikuti hawa nafsu. Akan tetapi Ketika mereka berbuat baik, wayutifu al-hasanah, mereka nisbatkan kebaikan, maka mereka diri mereka sendiri ketika Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan berbagi kebaikan. Ya. Hasan di sini maknanya nikmat. Itu e, lapangnya rezeki, banyaknya harta, maka mereka nisbatkan nikmat kepada diri mereka. Bukti kalau al-hasanah di maknanya nikmat, lanjutannya kita akan anak alaihim. Sebagaimana perkataan sebagian ulama yang mencela Abu Bagi Madolal dengan mengatakan padanya engkau ini kalau dalam masalah taat ya, kodaria ya. bahasa ini adalah usahamu sendiri dalam masalah maksiat jabaria maksiat hanya takdir Allah jangan salahkan saya dalam masalah nikmat dalam masalah taat kodaria ya. ini jerih payah saya ini hasil keras saya, kecerdasan saya. Dalam masalah musibah, jabariyah, ini semua takdir Allah. Maka engkau ini semua madhab, semua akidah yang sesuai dengan selera seleramu, nah itu kau ambil. Ketika masalah di maksiat, yang sesuai dengan selera, jabariyah. Maka jadilah jabariyah. Ketika dalam kondisi senang, dalam nikmat, yang sesuai dengan selera adalah kodaria.